Perhatikan yang selanjutnya. Jazmul fi'lil mudhari. Jazmnya fi'il mudhari. Ya. Sekarang kita membahas tentang keadaan fi'il mudhari yang berada dalam keadaan jazm. Kata beliau di sini yang pertama alamatu jazmil mudori tanda-tanda fi'il mudhari itu berada dalam keadaan jazm. Apa tandanya? Sehingga kalau kita lihat, kita bisa menghukumi sebuah fi'il ini berada dalam keadaan jazm. Yang pertama kata beliau, as-sukunu, yaitu dia berada dalam keadaan sukun. Kapan fi'il mudhari itu berada dalam keadaan sukun ketika dalam keadaan jazm? Iza kanal filu sahihal akhir. Apabila fi'il mudhari tersebut adalah fi'il sahihul akhir. Dan yang namanya fi'il sahihul akhir itu adalah maka akhiru sahihan wa laysa min hurufil illati. Yang namanya fi'il sahihul akhir itu adalah fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih wa laysa min hurufil illati dan bukan dari bagian huruf-huruf illah. Itu namanya sahihul akhir. Fi'il sahihul akhir itu adalah fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Bukan berbentuk harfu illah. Bukan berbentuk huruf waw. Bukan alif. Kemudian juga bukan ya. Kalau huruf terakhirnya bukan salah satu dari huruf tiga huruf tadi maka fi'il itu dalam keadaan sahihul akhir dan kalau dalam keadaan jazm itu menggunakan sukun. Seperti kita lihat lam yazhab dia seorang laki-laki tidaklah pergi. Lam yazhab yazhab di sini fi'il mudhari sahihul akhir. Kenapa sahihul akhir? Karena huruf terakhirnya dia adalah huruf ba bukan salah satu bagian dari harfu illah. Bukan wau, bukan alif, dan juga bukan ya. Maka kalau begitu, ketika dalam keadaan jazm, kemasukan amil jazm, tanda jazmnya itu dengan sukun. Ya, lam yazhab atau lam yasbir, lam aktub, lam naktub misalkan. Semuanya dalam keadaan jazm menggunakan sukun. Berikutnya yang kedua, tanda jazm yang kedua. Yaitu hadfu harfil illah dengan menghapus huruf illahnya. Jadi tanda jazamnya itu dengan membuang huruf illah. Kapan izakan al-fi'lu mu'tal al-akhiri? Apabila fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal akhir. Faham? Apabila fi'il itu adalah fi'il mu'tal akhir. Dan fahami yang namanya definisinya fi'il mu'tal akhir itu maka na akhirhu harfa illatin. Itu namanya mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir itu adalah fi'il yang huruf terakhirnya salah satu dari huruf illah. Baik itu wawu, alif, ataupun ya. Kalau kita buat contohnya, kalau yang wau yarju Kalau yang alif nanti yaro Kemudian kalau yang ya nanti yaqdi Dibuatkan contohnya ya, sehingga nanti ketika murojaah itu bisa tergambarkan atau ketika belajar sama kawannya lagi tergambarkan contoh-contohnya. Yarju, yaro, dan yakodi. Ini namanya mu'tal akhir. Ketika dalam keadaan jazm nanti, tanda jazmnya dengan membuang harfu illah. Ya. Jadi mu'tal akhir itu adalah fiil yang diakhiri dengan harfu illa baik wawu, alif atau ya. Kalau wawu contohnya yarju, kalau alif contohnya yaro, ada alif maksuronya, alif bengkongnya di terakhir. Kemudian yang ya contohnya yakodi. Paham? Ah, fiil ini namanya fiil yang mu'tal akhir, mudori mu'tal akhir. Karena huruf terakhirnya itu bukan huruf sahih. Namun diakhiri salah satu dari harfu illah. Kalau dalam keadaan jazm, mu'tal akhir ini, tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Yarju menjadi lam yarju. Yaro menjadi lam yaro. Yakodi menjadi lam yakodi. Itu tanda jazmnya. Paham? Itu tanda yang kedua dari tanda jazm fi'il mudhari. Dengan membuang harfu illah. Kalau contoh di buku ini didatangkan seperti lam amshi. Lam amshi. Aslinya itu adalah masa masya yamshi. Yamshi nanti tasrif ke bawahnya menjadi amshi. Ada yaknya di situ. Ya, diakhiri dengan harfu illah, ya. Ketika dalam keadaan jazm, i amshi, kemasukan lam menjadi lam amshi. Yaknya dibuang. Ya, yaknya dibu dibuang. Itu tanda jazm yang kedua. Dengan hadfu harfil illah. Tinggal kita lihat fiilnya. Kalau dia sahihul akhir, fiilnya tanda jazmnya dengan sukun. Kalau nanti dia mu'tal akhir, entah dengan waw, dengan alif, ataukah dengan ya, maka tanda jazmnya itu dengan hazfu harfil illah. Dengan membuang huruf illah. Tanda yang ketiga kata musonif di sini hazfun nun. Dengan membuang huruf nun. Dengan membuang nun, idza kana minal af'ali al-khamsati. Apabila fi'il mudhari itu termasuk dari golongan af'alul khamsah. Ya, apabila fi'il tersebut termasuk dari golongan af'alul khamsah. Dan yang namanya af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif husnain atau wawul jamaah atau ya muannas muqhotoba. Itu namanya af'alul khomsah. Paham ya? Af'alul khomsah itu adalah hiya kullu mudoriin mudhari'in ittasola bihi alif husnaini aw wawil jama'ati ya ya'il mukhatabati. Ya, setiap fi'il mudhari yang bersambung alif dengan alif senain atau wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah Seperti contohnya yaskuroni atau tashkuroni. yaskuruna atau yang ya muannats mukhatabah tashkurina Ini namanya afalul khamsah, perhatikan. Setiap fil mudhari yang bersambung dengan alif husnain, wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah Lafadznya kalau dalam lafadz fil mudhari itu ada lima. Yashkuroni, tashkuroni. Tashkuruna atau yashkuruna. Itu ya ya. Yashkuruna sama tashkuruna. Atau tashkurina. Ya. Atau tashkurina. Ini contoh af'alul khumsah. Lafadznya lima. Kalau dibawa ke fiil-fiil yang lain sama ya. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Kalau dibawa ke contoh fiil yang lain. Syahidnya dari af'alul khamsa ini. Apabila fiil mudhari berbentuk af'alul khamsa seperti ini, fahami ketika dalam keadaan jazm itu dengan membuang nun, nunnya dibuang ya nunnya dibuang contohnya di kitab kita lihat at-tullabu lam yusafiru At-tullabu lam yusafiru. Para murid itu, para tulab itu lam yusafiru. Tidaklah mereka itu safar. Ya, tidaklah mereka itu safar. Lihat yusafiru itu aslinya yusafiruna. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yusafiru. Paham? Tanda jazamnya dengan apa di sini? Bukan dengan sukun. Bukan juga dengan membuang huruf ilah, namun tanda jazamnya dengan membuang atau menghapus nun. Ya. yusafiruna menjadi lam yusafiru. Adapun alif di situ adalah aliful fariqah untuk membedakan mana wawul jamaah dan mana waw harful illah. Sehingga kalau ada alifnya jelas waw itu adalah wawul jamaah. Bukan waw harful illah. Ya, bukan waw harful illah. Jadi ingat tanda jazm dari film mudhari ada tiga dengan sukun kalau dia sahul akhir dan sahul akhir sudah kita sebutkan adalah fiil yang diakhiri dengan huruf sahih dan bukan huruf illah bukan salah satu dari huruf illah kemudian dengan hazfun nun kapan dengan hazfun nun yaitu apabila fiil mudhari itu diakhiri dengan salah satu dari harful illah fiil mudharinya mutal akhir ya fiil mudhari mutal akhir itu ada fiil mudhari yang diakhiri dengan harful illah waw alif ataupun ya yang ketiga yaitu dengan membuang nun apabila fiilnya termasuk dari golongan af'alul khamsah. Ya. Kemudian kata musannif, yujzamu al-fi'lu al-mudhari'u idza sabaqathu adatu jazmin. Fi'il mudhari itu dijazmkan apabila fi'il mudhari ini didahului oleh salah satu dari amil jazm. Jadi kalau ada amil jazm salah satu saja bisa masuk kepada fi'il mudhari, maka dipastikan fi'il mudhari ini berada dalam keadaan jazm. Ya, berada dalam keadaan jazm. Ini namanya amil jazmnya, ya. Atau kalau disebut dari pembagian amil, dia amil lafzi yang secara lah lafat. Karena nanti ada fi'il mudhari ketika dalam keadaan rofa, amilnya dalam keadaan apa? Secara maknawi, amil maknawi itu hanya pada dua tempat. Pada mubtada dan pada fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa. Amilnya pasti dengan amil maknawi. Selain daripada itu, semua jum kalimat, maka amil mereka adalah amil lafzi amil jazm ini kalau dibagi urutannya itu termasuk bagian dari amil lafdi bukan amil maknawi karena amil ada dua ya maknawi dan lafdi maknawi itu pada fiil mudhari yang dalam keadaan rofa kenapa dalam keadaan rofa apa amilnya amil maknawi sama dalam pada mubtada mubtada ketika rofa amilnya dia adalah amil maknawi selain daripada itu semuanya amilnya adalah amil lafdi Kemudian kita lanjutkan ada adawatul jazmi. Ya, alat-alat yang digunakan untuk menjazmkan atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Kata musannif di sini ada adawatul jazmi nau'ani. Ya, alat-alat yang digunakan untuk menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua. Yang pertama, nau'un yajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama, Jenis yang pertama adalah jenis yang menjazamkan satu fiil. Ya. Jenis yang menjazamkan satu fiil. Jenis yang kedua, jenis yang kata beliau menjazamkan dua fiil. Jadi kalau yang pertama, dia itu hanya menjazamkan satu fiil mudhari. Kalau yang kedua, menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang pertama, al-adawatu allati tajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat atau amil-amil yang dia itu menjazmkan satu fi'il mudhari. Wahia arba'atu ahrufin. Amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu ada empat huruf. Dan ingat ya, sudah dikatakan sama musonif empat huruf. Berarti amil ini tidak punya i'rab di dalam jumlah. Kenapa? Karena dia adalah huruf dan huruf itu tidak memiliki i'rab dalam jumlah. Faham? Karena ada amil lafzi, dia amil namun memiliki i'rab. Faham ya? Dia mempunyai i'rab dalam jumlah, ada amil yang seperti itu. Kalau ini amil jazm yang empat ini, empat ini yang menjazmkan satu fi'il mudhari, dia adalah amil yang sifatnya berbentuk huruf. Dan kalau sudah berbentuk huruf di dalam jumlah, dia tidak memiliki i'rab. Yang pertama lam, yang kedua la an-nahya, yang ketiga lamul amri, yang keempat, lama wa ilaika at-tafsilu. Itu at-tafsilu bacanya ya. Dan bagimu perinciannya. Ya. Wa ilaika at-tafsil. Dan berikut ini kami berikan bagimu perincian dari empat amil ini. Yang pertama, ada tul jazmi lam. Yang pertama, perhatikan. Ini kita perinci terus. Biar memberikan lebih mudah ya. Kalau bagi anak sendiri nanti bisa lebih mudah. Sehingga ketika pindah kitab ataupun baca fawaid dari kitab yang lain. Pemahamannya sudah ada gitu. Yang pertama lam. lam perhatikan dia punya tiga keadaan. Pertama dia harfu jazmin. Ya, lam. Dia dinamakan dengan harfu jazmin. Huruf yang menjazmkan. Itu keadaan lam yang pertama ya. Karena jelas memang tugas dia menjazmkan fi'il mudori. Makanya dinamakan dengan harfu jazmin. Yang kedua, nafyin. Ya, sifatnya menafikan. Ya, makna yang terkandung dari lam itu bermakna penafian. Berarti kalau kita buat contoh seperti lam adrib kalban, maka perbuatan memukul itu dinafikan dariku. Saya tidak memukul seekor anjing. Itulah makna dari lam karena bermakna penafian. Yang ketiga, wa qalbin. Karena sifatnya dia membalikkan makna fi'il mudhari yang asalnya bermakna hal atau istiqbal itu menjadi makna madi. Paham ini? Menjadi makna madi. Jadi ketika fi'il mudhari ketika secara asal fi'il mudhari pahami itu mengandung dua waktu, dua keadaan. Waktu hal atau waktu istiqbal. Dan kita tidak bisa mentakin salah satunya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari itu bermakna salah satu dari dua waktu itu. Baik bermakna hal atau bermakna istiqbal. Namun kalau tidak, tidak ada korina, maka secara asal bebas. Bisa diterjemahkan dengan makna hal dan bisa diterjemahkan dengan makna istiqbal. Namun ketika fi'il mudhari kemasukan lam, maka waktu keadaan yang ada pada fi'il mudhari itu tidak bermakna lagi bermakna hal dan juga tidak bermakna istiqbal, namun bermakna madi. Bermakna lampau. Makanya lam ini dinamakan dengan harfu qalbin. Huruf yang memalingkan makna fi'il mudhari dari makna hal berpindah dari makna hal dan istiqbal berpindah menjadi mati. Jadi ingat ya, lam ini punya tiga sifat untuk fi'il mudhari. Pertama dia harfu jazmin. Karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Yang kedua dia harfu nafyin. Ya, karena dia memiliki makna penafian untuk fi'il mudhari. Yadribu adribu kalban. Saya memukul seekor anjing. Kalau kita masukkan lam, bermakna penafian. Perbuatan ini ternafikan dari diri saya. Lam adrib kalban. Tidaklah saya memukul seekor anjing. Makanya lam dinamakan dengan harfu Yang ketiga kolbin. Kenapa dinamakan kolbin? Karena dia memalingkan makna yang ada pada fi'il mudhari dari makna hal atau istiqbal itu berpindah kepada makna mabi. Itu sifat dari lam. Contohnya, Ad-daifu lam yakhruj. Ad-daif, tamu itu lam yakhruj. Tidaklah dia keluar. Ya, mungkin tamunya datang bertamu, tapi nggak keluar-keluar. Ya, kata bapak pemilik rumah kepada istrinya, ad-daifu lam yakhruj. Tamu itu nggak keluar-keluar. Ya, ad-daifu lam yakhruj. Lihat, lam yakhruj. Aslinya yakhruju. Namun karena kemasukan lam, amil jazm, maka dia menjazmkan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari-nya adalah sahihul akhir. Mafhum? Fi'il mudhari-nya adalah fi'il sahihul akhir. Diakhiri dengan harfu jim, bukan harfu illa. Dan juga bukan af'alul khamsah, maka tanda jazmnya dengan sukun. Dan ingat ya, secara asal fi lam kalau masuk kepada fi'il mudhari itu menjadikan fi'il mudhari bermakna madi dan tidak bisa berpaling ke makna hal apalagi istiqbal kecuali berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Ingat itu? Kecuali berkaitan dengan hak-hak Allah. Maka berkaitan waktunya ketika kemasukan lam itu pada zaman madi, zaman hal dan zaman istiqbal. Seperti lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak memiliki anak. Walam yulad dan Allah tidak diperanakan, dizahirkan. Baik ketika zaman dahulu, zaman lampau, atau zaman sekarang, atau nanti sampai datang hari kiamat. Itu hanya khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Paham ini? Jadi jangan difahami memalingkan makna menjadi makna madi ini umum, tidak. Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka berkaitan dengan zaman madi, hal dan istiqbal. Semuanya masuk. Ya. Semuanya mah masuk. Jadi jangan hanya digambarkan pada madi saja. Jadi lam yalid Allah itu tidak memiliki anak pada zaman dahulu dulu gitu. Kalau sekarang atau nanti bagaimana? Enggak. Baik dahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Adapun selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka makna yang terkandung kepada film mudhari itu berubah menjadi waktu madi. Tidak bisa ke hal apalagi istiqbal. Sekarang kita masuk yang ke dua dari amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Adatul jazmi lamma Lamma sifatnya sama dengan lam. Paham ya? Lamma sifatnya sama dengan lam. Harfu jazmin, harfu nafyin, harfu kolbin. Sifat dia sama. Menjazmkan, menafikan, dan memalingkan makna mudori dari hal atau istiqbal kepada madi. Ya pada ma madi. sifatnya? Dia ada tiga sama ya. Harfu jazmin, Nafin dan kolbin. Sekarang lihat. Contohnya. Imtahantu. Walamma tazhar natijatul imtihani. Saya telah melakukan ujian. Walamma tazhar. Akan tetapi hasil ujian itu belum terlihat. Ya, dapat konten berapa misalkan. Belum terlihat. Mungkin nggak belum di konten sama gurunya. Ya, belum diperlihatkan, belum ditempelkan di dinding. Sehingga dia ingin melihat hasil ujiannya. Lihat syahidnya. walam matazhar, Ya, akan tetapi bermakna penafian ya. Hasil ujian itu belumlah terlihat. Ya. Hasil ujian itu belum terlihat. lamma. Sifatnya sama dengan lam. Ya. Sifatnya sama dengan lam. Sekarang lihat. Ini poin yang perlu dipahami. Tentang lama ya. Lama dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis. Yang pertama bermakna penafian. Inilah yang beramal seperti lam, yaitu menjazamkan fi'il mudhari. Yang kedua, bermakna illa. Paham? Bermakna seperti makna illah. Contohnya nanti kalian bisa lihat di Al-Quran dalam surah At-Tariq. Ya, At-Tariq ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lamma 'alaiha hafiz. Di sini lam di situ bermakna illah setiap jiwa lama alaiha hafid. Ya. Tidaklah dia setiap jiwa kecuali atasnya hafid yang menjaga. Ya, di situ bermakna illa, bermakna kecuali. Yang ketiga, lama yang bermakna indama. Lama tapi bermakna indama bukan bermakna nafi seperti lam bukan bermakna illa bukan tapi bermakna indama seperti lamma ya'ti al-aidu yakhruju an-nasu Lihat ya. Lama dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama dia bermakna penafian seperti lam. Inilah yang beramal menjazmkan fi'il mudhari. Paham? Yang kedua, lama bermakna illah. Contohnya dalam surah At-Tariq ayat keempat. Lihat di sana nanti. Kemudian yang ketiga, lama bermakna indama. Indama itu tatkala atau ketika. Seperti lamma ya'ti al-aidu yakhruju an Ketika hari Id itu datang, manusia keluar. Kalau dia bermakna illa atau bermakna indama, itu tidak menjazamkan fi'il mudhari. Paham? Kalau lama bermakna illa atau bermakna indama, dia itu tidak menjazamkan fi'il mudhari. Yang menjazmkan fi'il mudhari itu adalah lama yang bermakna penafian seperti lam. Baru menjazmkan fi'il mudhari. Kalau bermakna illa, kecuali, atau bermakna indamat, tatkala atau ketika, dia huruf yang tidak menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Apalagi setelah lama misalkan ada isim, itu sudah bisa dipastikan tidak beramal. Ya, dia bermakna illa bukan bermakna nafi. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Agar nanti kita bisa membedakan makna-makna yang ada pada lamma. Kalau dia menafikan fi'il mudhari, berarti maknanya bermakna penafian. Hukum menjazamkan fi'il mudhari berlaku kepada dia. Kalau dia bermakna bermakna illah, maka berarti dia tidak beramal seperti amalan fi'il mudhari. Atau kalau dia bermakna seperti indama. Ya, seperti lamma ya'ti al-aidu yakhrujun nasu. Ketika hari Id itu datang atau tatkala hari Id datang, yakhrujun nasu. Manusia ini keluar. Ya, manusia ini keluar. Lama di sini bukan jangan diterjemahkan tidaklah. Ya, jangan diterjemahkan nanti tidaklah hari Id datang manusia keluar. Ya, Kemudian dari poin masalah lama. Bolehnya lam sama lama kemasukan hamzah istifham. Menjadi alam sama ma. Itu boleh dan tetap beramal. Ingat poinnya ya. Boleh hamzah istifham masuk kepada lam dan lamma. Kalau masuk kepada lam, bacanya nanti alam. Dan itu banyak juga di Al-Quran. Seperti alam yajideka yatiman fa'awa. Situ hamzanya adalah hamzah istifham. Atau nanti masuk kepada lamma menjadi alamma. Hamzanya hamza istifham. Lamma atau lam tetap beramal menjazamkan fi'il mudhari. Jadi jangan dibedakan lagi. Loko ini ada alam, ini alamma. Apakah sama dengan lam sama lamma? Jawabannya sama. Kalau ada yang bertanya terus hamzanya ini hamza apa? Jawabannya adalah hamza istifham. Dan itu boleh terjadi. Kemudian yang ketiga, dari amil yang menjazamkan satu fil mudhari adalah lamul amri. Lamul amri. Ya. Dia itu adalah lam yang masuk kepada fi'il mudhari yang diinginkan darinya perintah atau tuntutan. Maksudnya Lamul amri adalah lam yang masuk kepada fil mudhari. Sehingga kalau masuk pada fil mudhari ada dua fungsi. Ya. Bisa jadi berfungsi menunjukkan fil mudhari itu menunjukkan makna perintah atau menjadikan fi'il mudhari itu bermakna tuntutan, tolak itu fungsi dari lamul amri. Paham ya? Jadi lamul amri adalah sebuah huruf lam yang masuk kepada fi'il mudhari. Tujuan dia dua. Tujuan yang pertama menjadikan fi'il mudhari itu bermakna perintah atau menjadikan fi'il mudhari itu bermakna tuntutan untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Ada bentuk tuntutan di dalamnya. Contohnya lihat di buku kita. Litasduq fi qawlika wa amalika. Hendaknya engkau itu berkata dengan hendaknya engkau itu bersifat jujur fi qawlika wa amalika. Baik pada perkataanmu atau baik pada perbuatanmu. Jadi hendaklah engkau itu bersifat dengan sifat jujur. Baik ketika engkau berbicara perkataanmu atau amalanmu perbuatanmu. Baik dari perbuatanmu harus jujur atau dari perkataanmu juga harus jujur. Paham ini? Ada perintah agar engkau itu kan hak fa'ilnya anta berkata dengan perkataan yang jujur atau ber, ber, melakukan perbuatan dengan perbuatan yang yang jujur. Paham? Ada fungsinya ketika fi'il mudhari kami masukkan lamul amri untuk menjadikan fi'il mudhari itu bermakna perintah atau bermakna tuntutan. Jadi jangan akan diterjemahkan engkau seorang laki-laki jujurlah dalam berkata dan dalam berbuat atau engkau seorang laki-laki jujur dalam berkata atau berbuat nggak bisa diterjemahkan biasa ya atau engkau seorang laki-laki sedang atau akan jujur ketika berkata atau berbuat nggak bisa seperti itu harus ada penekanan engkau seorang laki-laki bersifat jujurlah baik dalam berbicara jujurlah engkau atau baik dalam melakukan perbuatan maka jujurlah dan jujurlah di situ ada bentuk perintah dan bentuk penekanan. Karena fungsinya lamul amri itu seperti itu. Sekarang perhatikan ya. Kalau fi'il mudori diawali dengan lamul amri dan lamul amri ini tidak bergandengan dengan huruf sebelumnya, maka cara membacanya dengan harokat kasroh bacanya li. Seperti dalam kitab kita ya, karena langsung bersambung dan sebelumnya tidak ada huruf yang bersambung dengan lamul amri, maka cara membacanya litas doko. Li bacanya. Ya, dibaca li. Atau seperti di dalam Al-Qur'an liyunfiq zu sa'atim min sa'ati. Liyunfiq bacanya li. Atau kalau kita buat contoh yang lain, lituhafiz ala solati ya waladi. Ya, ini contoh yang lain ya. Lituhafiz. Ala solat Ya waladi. Hendaknya engkau, wahai anakku, menjaga perkara solat. Ada bentuk penekanan. Engkau, wahai anakku, jagalah perkara solat. Bacanya dengan li. Kenapa? Karena lam di sini, lamul amri di sini tidak bergandengan dengan huruf apapun. Hum, harokatnya harus dibaca dengan kasroh. Adapun selanjutnya perhatikan, kalau lamul amri bergandengan dengan fa atau bergandengan dengan waw, atau bergandengan dengan summa maka lamul amri dibaca sukun. Ya. Kalau bergandengan dengan wawu, dengan fa atau dengan summa maka lamul amri cara membacanya dibaca dengan harokat sukun. Seperti lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke 186. Kata Allah, "Fal yastajibu." Ya, "Fal yastajibu li wal yu'minu bi." Di situ fal yastajibu, lamul amri bergandengan dengan fa. Bacanya bukan fal yuwas fali yustajibu bukan, tapi fal yastajibu. Bukan fal yastajibu, Bukan fali, tapi faljas Lamul amri dibaca sukun. Kalau lamul amri bergandengan dengan fa, dengan waw, atau dengan summa, maka lamul amri harokatnya harus disukun. Dalilnya nanti lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Di situ Allah mengatakan, yastajibu. Bukan fali, tapi fal. Langsung dengan harakat sukun. Terus yang selanjutnya kata Allah, wal yu'minu. Bergandengan dengan waw. Wal yu'minu. Bukan wali, tapi wal. Dengan harokat sukun. Kemudian contohnya lagi dalam surah Al-Hajj ayat ke-29 tentang summa. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-29 kata Allah, summal yakodo atau summal yakodu. Ya. Di situ summal yakodu. Summa setelahnya ada lamul amri. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-29. Jadi ingat, kalau bergandengan dengan waw, dengan fa, dengan summa, maka lamul amri dengan cara membacanya dengan harokat sukun. Namun apabila lamul amri tidak bergandengan sama sekali, maka cara membacanya dengan harokat kasroh. Tidak bergandengan dengan wau, dengan fa, atau dengan summa ya. Maka cara membacanya dengan harokat, harokat kasroh. Mahum? Dan ingat, lamul amri ketika masuk kepada fi'il mudhari, menjadikan makna dalam fi'il mudhari itu bermakna perintah atau bermakna tuntutan. Itu tujuannya. Kenapa fi'il mudhari kemasukan lamul amri? Seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, falyakul. Di situ lamul amri. Aslinya kan yakulu. Tapi Rasulullah mengatakan falyakul. Karena bergandengan dengan fa, lamul amrinya berharokat sukun. Kemudian yang selanjutnya, amil jazm yang berikutnya adalah la annahiyah. La annahiyah. Contohnya kata beliau di sini, oh kita bahas dulu ya. La nahi itu masuk pada fil mudhari. Tujuannya untuk menuntut tercegahnya perbuatan pada fi'il mudhari atau ditinggalkannya perbuatan yang ada pada fi'il mudhari. Itu fungsinya lanahi ketika masuk pada fi'il mudhari. Untuk mencegah atau tuntutan untuk tercegahnya perbuatan pada fi'il mudhari seperti katakan la tadrib. Ya, maka perbuatan memukul itu dicegah dari terjadinya pada fi'il mudhari. Janganlah engkau itu memukul. La tadrib kalban. Atau untuk menjadikan makna perbuatan pada fi'il mudhari itu ditinggalkan. Tarkul fi'li. Tidak dilakukan. Ini fungsinya ketika dia masuk kepada fi'il mudhari. Seperti kalau kita buat contoh, la tazlim ahadan. Janganlah engkau berbuat zolim kepada salah satu, salah seorang pun. Janganlah kamu berbuat zolim kepada orang. Atau kalau dalam kitab kita, Ya hakimu la tazlim ahadan. Wahai seorang hakim, la tazlim ahadan. Janganlah engkau berbuat zolim pada seseorang. Ya, di situ fi'il mudhari dalam keadaan jazm. Dan ingat, la nahi itu biasanya atau memang dalam susunannya itu memang hanya masuk pada fi'il mudhari yang dimulai dari takdir anta sampai antunna. Hanya pada domir mukhotob saja. Hmm. Domir goib sama mutakalim itu tidak kemasukan lanahi. Ya, jadi la nahyi itu hanya masuk pada domir-domir mukhotob saja. Hum, domir mukhotob. Itu dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Makanya kan dalam tasrif ada tasrif fiil nahyi. Setelah fiil amr ada fiil nahyi. Nah ini maksudnya dia. Jadi ingat ya, ada empat fungsi ada empat alat atau empat huruf yang dia itu menjazamkan fi'il mudori. Ya, menjazamkan satu fi'il mudori. Lam, lamma, lamul amri, sama lanahi. Keempatnya ini, ingat, semuanya huruf. Sehingga kalau dia huruf, dia tidak punya i'rab dalam jumlah. Ya. Seperti kita contohkan tadi di atas, ad-daifu lam yakhruj. Ya, tamu itu tidaklah dia keluar lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Yakhruj fi'lu mudhari'in majzumun lam. Jadi lamnya tidak ada i'rab. Kenapa? Karena dia huruf. Ya, semua huruf tidak memiliki i'rab dalam jumlah. Baik ya. Kita cukupkan. Dan pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. Dan kalau ada yang kurang difahami,